Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Kita mulai kembali kajian kitab Syarah Al-Aqidah Tahawiyah Al-Miyassar oleh Fadilatul Syekh Dr. Muhammad bin Abdul Rahman al qumayyid Hafizahullah Ta'ala Ini eh, sudah lama kita liburan eh mungkin hampir 3 bulan eh, kurang lebih hampir 5 bulan eh 3 bulan ini kurang lebih sama dengan liburannya mahasiswa Universitas Islam Madinah. Ya. Mudah-mudahan kembalinya kita ke dalam kajian ini lebih bersemangat lagi. Sekarang kita masuk pada poin ke-53 Al-Imam hawirahimullah. Hawi rahimallah Kalau yang bawa kitab halaman 73 Poin yang 53 Al-Imam Tahawi berkata, "Wa nu'minu bil malaikati wan nabiyyin wal kutubil munazzalati al mursalin wa nashhadu annahum kanu 'alal haqqil mubin." Dan kita beriman kepada para malaikat atau dengan para malaikat dan dengan para nabi dan kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasul dan kami atau kita bersaksi bahwasanya mereka para rasul itu di atas kebenaran yang nyata. Ikhwani fillah wa rahimani wa rahmukumullah. Ini merupakan bagian dari arkanul iman asita rukun iman yang enam, yang mana sudah kita jelaskan dahulu bahwasanya rukun iman yang enam inilah yang merupakan prinsip dasar akidah ahli sunnati wal jamaah Ya di sini disebutkan oleh Imam Tahawi rahimahullah tiga bagian dari arkanil iman yang enam yaitu iman kepada para malaikat, iman kepada para nabi dan iman kepada para dan iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita lihat penjelasan dari Syekh Muhammad bin Abdul Al-Humayyid wa nu'minu bil malaikati wa hum makhluqatun nuraniyatun azimah dan kita beriman kepada para malaikat yang mana mereka adalah makhluk yang diciptakan dari cahaya yang sangat agung. Manusia diciptakan dari tanah, malaikat diciptakan dari cahaya dan jin diciptakan dari api. Semuanya atas takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara sifat malaikat Allah berfirman, "La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma Mereka para mereka, tidak pernah bermaksiat kepada Allah atas apa yang Allah perintahkan kepada mereka dan mereka melaksanakan apa yang diperintahkan. Sekali lagi ini merupakan keyakinan orang yang beriman bahwasanya para mereka adalah makhluk-makhluk Allah yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak memiliki hawa nafsu, mereka diciptakan untuk taat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara sifat malaikat juga walahum ajnihatun. Mereka memiliki sayap-sayap. Kama qala ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman, Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba'. Segala puji bagi Allah yang menciptakan langit dan bumi dan dia menjadikan para malaikat sebagai utusan-utusannya yang mana ciri malaikat tersebut uli ajnihatin memiliki sayap-sayap masna ada yang dua wasulasa ada yang tiga waruba dan ada yang empat ini merupakan salah satu ciri malaikat atau ciri-ciri fisik malaikat salah satu ciri fisik malaikat memiliki sayap namun berbeda-beda. Ada yang memiliki dua sayap, ada yang tiga, ada yang empat. Dan malaikat Jibril sebagaimana yang pernah dikatakan Rasulullah SAW memiliki situmi ajana, memiliki 600 sayap yang pernah menutupi jagat raya ini. Ini semuanya wajib untuk kita mengimani karena memang telah disebutkan dalam nas yang sahih. Kemudian dikatakan di sini nu'min bihim ala wajil ijmal dan kita beriman kepada mereka yang pertama secara global. Dalam artian karena jumlah malaikat itu tidak terbatas dengan bilangan, jumlah malaikat itu tidak bisa ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala, maka kita hanya secara global mengimani ada malaikat-malaikat yang tidak kita ketahui namanya, yang tidak kita ketahui bagaimana sifatnya. Ini wajib untuk kita mengimani secara global. Allah berfirman tentang jumlah para mereka: "Wa ma ya'lamu junuda rabbika Dan tidak ada yang bisa mengetahui jumlah mu kecuali Allah Subhanahu wa taala. secara global. Ada malaikat-malaikat yang tidak Allah sebutkan nama-nama mereka, yang Allah tidak sebutkan tentang sifat-sifat mereka ataupun tugas-tugas mereka. Kita yakini ada malaikat-malaikat yang tidak Allah sebutkan di dalam Al-Quran ataupun hadis Rasulullah SAW secara terperinci. Maka kita mengimani secara global. Allah tadi berfirman, wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa. Dan tidak ada yang bisa mengetahui jumlah tentara Rabbmu, yaitu jumlah malaikat kecuali Allah Subhanahu wa taala saja. Maka di sini dikatakan wa nu'minu bihim atau nu'minu bihim ala wajhil ijma'. Kita beriman kepada mereka secara global. Wa nu'min bima warada khabaru mufassalan. Adapun yang telah dijelaskan tentang para malaikat tersebut secara terperinci, maka kita mengimani secara terperinci juga. Di antaranya di sini disebutkan nama-nama mereka Jibril yang pertama, yang merupakan tokohnya atau kepalanya atau malaikat yang paling mulia di antara semua malaikat yang ada. Sebagaimana Allah berfirman, "Tanazzalul malaikatu waruh." Dan malaikat itu turun pada malam Lailatul Qadar, demikian pula dengan arwah. Di sini maksudnya adalah malaikat Jibril ada kaidah dalam segi sastra bahasa Arab kalau disebutkan ya sesuatu secara terperinci setelah dijelaskan secara umum maka yang terperinci itu atau yang khusus itu menunjukkan akan pentingnya sesuatu yang khusus tersebut disebutkan dahulu apa tanah dalam malaikat eh, kemudian arruh padahal Jibril juga termasuk apa malaikat mengapa di sini dikhususkan penyebutan Jibril dari semua malaikat yang ada ini kata para ulama menunjukkan bahwa Jibril itu malaikat yang paling mulia malaikat yang paling mulia yang pertama Jibril yang mana jelas beliau di atas tugasnya adalah menurunkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa Mikail. Kemudian wa Israfil. Ketiga malaikat ini disebutkan oleh para ulama, tugas mereka ini berkaitan dengan kehidupan manusia. Berkaitan dengan kehidupan manusia. Kalau Jibril berkaitan dengan kehidupan hati manusia. Kalau malaikat Mikail berkaitan dengan kehidupan jasmani manusia. Adapun Israfil berkaitan dengan kehidupan manusia setelah dari alam barzah. Ketiga malaikat ini merupakan malaikat-malaikat yang membawa kehidupan bagi manusia. Adapun Jibril tadi kita katakan membawa kehidupan bagi hati manusia, bagi rohani manusia. Karena dia membawa, membawa apa? Membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan wahyu diibaratkan seperti apa? Aruh yang merupakan penopang hidup manusia. Tanpa roh manusia mati. Maka demikian pula tanpa wahyu maka hati manusia akan mati. Makanya Jibril dinamakan dengan apa? Aruh. Karena dia membawa wahyu yang merupakan roh bagi hati manusia. Adapun Mikael jelas menurunkan hujan yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang dengannya hewan bisa makan, yang dengannya manusia juga bisa menikmatinya. Adapun Israfil meniupkan sangkakala pada waktu hari kiamat kelak, menghidupkan kembali manusia atau dengan sangat kalah tersebut hidup kembali manusia dari alam kuburnya. Semuanya tiga-tiga ini membawa kehidupan bagi manusia, kehidupan bagi hati, kehidupan bagi jasmannya manusia dan kehidupan manusia setelah dari alam barzah Demikian pula adapun dalil tentang tiga malaikat ini disebutkan oleh Rasul SAW dalam doa beliau ya terutama pada waktu doa kita Rasul mengatakan Allahumma Rabb Jibril wa Isra wa Mikail wa Israfil Fatir samawati wal Ya Allah, engkau adalah Rabbnya Jibril, Mikail dan Israfil. Demikian pula dalam ayat Al-Quran Allah menyebutkan tentang nama malaikat Jibril dan Mikail. mankana kana lillahi wa malaikati wa rusulihi wa Jibril wa Mikaila fa innallaha aduwwul lil kafirin. Barang siapa yang memusuhi Allah dan para malaikatnya dan para rasul-rasulnya dan Jibril dan Mikail maka Allah merupakan musuh bagi orang-orang yang kafir. Ini malaikat Jibril, Mikail, Israfil dalilnya jelas dalam Al-Qur'an maupun hadis Rasul sallallahu Adapun malakul maut, ini malaikat pencabut nyawa, ini juga Allah sebutkan dalam surat As-Sajdah. Allah berfirman, "Kul yatawaffakum malakul maut." Katakanlah, dialah malaikat maut yang mewafatkan kalian. Dan ini merupakan penamaan yang syar'i. Adapun penamaannya dengan Israel, maka ini termasuk bagian dari Israiliyat, kisah-kisah Bani Israel yang tidak bisa dijadikan hujah atau tidak bisa dijadikan sandaran dalam hal-hal yang baik secara khusus. Artinya tidak boleh kita menamakannya dengan malaikat Israel karena tidak ada nas yang sahih. Kemudian wa khazinu annar. Di antara malaikat adalah malaikat yang menjaga api neraka. Di antara malaikat yang menjaga api neraka adalah malaikat Malik yang merupakan kepalanya malaikat menjaga api neraka. Malaikat penjaga api neraka atau yang ditugaskan untuk mengadab yang ada dalam neraka itu bukan satu, namun banyak. Namun kepalanya adalah malaikat yang bernama Malik. Seperti yang Allah firmankan dalam Al-Qur'an Wanajau ya maliku liyaqdi alaina rabbuk mereka para penghuni neraka mengatakan kepada malaikat Malik ya Malik eh wale malaikat Malik hendaklah rohmu itu membinasakan kita ya, agar mereka apa mati binasa selesai perkara mereka namun itu adalah suatu hal yang mustahil la mutu fiha walayah. Ya. mereka tidak akan mungkin mati dan mereka tidak akan mungkin apa bisa merasakan kehidupan yang yang baik karena mereka selalu diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini malaikat yang menjaga api neraka. Wa khazinu al-jannah dan malaikat yang menjaga surga. Adapun penamaan dengan ribuan, ini kata para ulama, memang tidak ada nas yang jelas tentang masa ini. Cuma para ulama banyak menggunakan nama tersebut. Eh, sebagai ulama tidak mau memakainya karena memang tidak ada nasnya. Sebagian lagi memakai dengan dasar ini dipakai oleh para ulama-ulama yang lainnya. Wallahu taala alam. Wa munkarun wa nakir. Mereka ada juga yang bernama munkar wa nakir yang bertugas menanyakan tentang siapa siapa nabimu dan apa agamamu di alam barzakh. Nah, ini hadisnya ada dalam hadis Rasul SAW dan Sahih. Adapun penamanya dengan mungkar wa nakir, ini kalau dalam segi bahasa Arab dari kata-kata nakir, yaitu yang tidak dikenal. Ya. Karena emang ketika seorang yang dikubur itu didatangi oleh dua malaikat ini, dia tidak tahu siapa yang datang tersebut. Makanya dinamakan mungkar wanakir. Bukan berarti mungkar itu seperti artinya nehi mungkar atau mungkar dalam istilah yang jelek tidak. Mungkar di sini artinya yang tidak dikenal oleh sang penghuni kubur tadi. Warakibun wa atidun ini Allah taala alam, eh, sebagian ulama mengatakan ini nama malaikat. Ada pun yang mengatakan ini sifat malaikat. Eh, Roki bun Atid itu artinya yang mengawasi manusia. Adapun eh, kata-kata ini ada dalam Al-Quran dalam surat Al, eh, dalam surat Allah berfirman ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid dan tidaklah seseorang mengucapkan satu kata, satu lafaz kecuali ada mereka rokibun wa atid. Ya, mengatakan ini bukan nama namun adalah sifat rokibun wa Wal Ada pula malaikat yang dinamakan al hafadha yang menjaga manusia. Wa dan masih banyak yang lainnya. Ini yang wajib untuk kita imani secara terperinci baik dari segi nama mereka demikian pula dari segi sifat mereka kalau mau dicantumkan dalam Al-Quran hari yang sahih dan juga dari sisi tugas-tugas mereka wajib untuk kita imani secara terperinci ini sekilas tentang iman kepada para malaikat yang mana kalau kita bisa lebih ringkas ya atau kalau kita ringkas kata para ulama iman kepada malaikat itu terdiri dari empat hal iman kepada malaikat terdiri dari empat hal yang pertama iman kepada wujudnya para malaikat bahwasanya malaikat itu ada bukan khayalan seperti yang diyakini oleh kelompok filsafat iya. orang-orang filsafat mereka meyakini bahwasanya malaikat itu khayalannya para para ambia. Sebenarnya tidak ada hakikatnya. Ini merupakan suatu kekufuran, kufur kepada para malaikat. Makanya para ulama mengatakan wajib beriman tentang wujudnya malaikat. Malaikat ada wujudnya, bukan suatu yang ya yang tidak ada. Malaikat makhluk yang ada wujudnya. Yang kedua, di antara kandungan iman kepada malaikat beriman kepada nama-nama mereka secara global ataupun ter yang ketiga beriman kepada sifat-sifat malaikat. Ya. Kemudian yang keempat beriman kepada tugas-tugas para para malaikat. Ini secara ringkas penjelasan tentang iman kepada para al-malaikah. Meskipun sekali lagi apa yang kita pelajari ini adalah ringkasan dari ringkasan. Ya. Sudah pernah kita sampaikan ada syarah akidah tahawiyah yang dikarang oleh Imam Ibn Abil al-Hanafi itu dalam dua jilid. Itu pengarang yang mengatakan ini saya karang, ya sarah ini saya karang dengan bentuk ikhtisar, ringkasan. Ya, dua jilid itu kita dikatakan apa? Ringkasan. Ini berapa jilid? Ya. Jadi ini sekilas saja. Padahal masih panjang lebar penjelasan tentang malah tentang eh, iman kepada para al malaikat. Kemudian kita pindah kepada penjelasan iman kepada para al-anbiya Kata Syekh Muhammad bin Abdurrahman Al-Khumayyiz hafizallahu taala wa nu'minu bin nabiyyin istafahum Allah taala 'ala nasi wa tasahum biwahyi wa syara'ihi dan kita beriman kepada para nabi yang Allah pilih mereka di atas semua manusia dan Allah mengistimewakan mereka Allah mengkhususkan mereka dengan wahyunya dan dengan syariat-syariatnya di sini ada penjelasan dari para ulama bahwasanya an-nubuwah dia min minallah. Kenabian itu merupakan pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak bisa orang kepingin jadi nabi kemudian terrealisasi. Ya. Ini semuanya adalah pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini juga sekaligus membantah kelompok filsafat juga Ya, kelompok filsafat mereka memiliki keyakinan. Ini terutama yang ekstrim-ekstrim mereka memiliki keyakinan bahwasanya kenabian itu bisa diperoleh dengan cara atau dengan tiga cara atau dengan tiga syarat. Ya. Seseorang itu bisa menjadi nabi kalau dia punya tiga modal. Ya. Yang pertama kuwatu zakat, kuat apa? kecerdasannya. Kemudian kuwatu al khayal, kekuatan mengkhayal ya siapa yang ahli mengkhayal dia bisa menjadi apa mencalonkan diri menjadi seorang nabi ya. kemudian yang ketiga kuatu taksir bisa mempengaruhi manusia dengan retorikanya dengan ya, gaya bahasa dan seterusnya ini kata kelompok filsafat bahwasanya kenabian itu bisa diperoleh dengan tiga hal tersebut kuatan eh, kecerdasan kemudian kekuatan khayalan. Makanya tadi kita katakan, kelompok oh, Safat mengatakan bahwa malaikat itu khayalan, bukan sesuatu yang yang ada. Ini hanya sekedar untuk istilahnya kalau kita bujuk bujuk saja, ya. Kayak anak kecil di takut takuti dengan gundurwo, ini juga sama. Nabi itu menakut-nakuti ada malaikat yang mencabut nyawa, ada malaikat yang mengadab di api neraka. Kata mereka, hakikatnya tidak ada. Ini hanya sekedar apa? Untuk memotivasi orang beramal soleh untuk memotivasi orang ya takut kepada azab neraka makanya tadi dikatakan kenabian itu kata kelompok filsafat ada tiga syarat untuk menjadi seorang nabi namun sekali lagi ini adalah suatu kekufuran ya bahwasanya ahli sunnah wal jamaah meyakini bahwasanya kenabian itu adalah pilihan dari Allah tidak bisa seseorang mencalonkan diri ya atau ikut ya apa pemilihan nabi dan seterusnya tidak ada. Yang ada adalah istighfar min Allah, pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah yang memberikan wahyu kepada mereka. Kemudian wahum dukurun ahrarun. Ciri para ambia syarat orang itu menjadi nabi yang pertama dukurun. Ini pendapat yang benar, tidak ada nabi wanita. Ini adalah ucapan yang hak ya. Bahwasanya para ambia itu dukurun, laki-laki ahrarun dari orang-orang yang merdeka bukan budak min awsati akwamihi Allah pilih mereka dari golongan kaum mereka yang paling mulia ya, dari nasab keturunan yang yang mulia dengan tujuan agar tidak menjadi bahan bagi orang-orang kafir untuk mencela mereka ya, di antaranya Nabi kita Muhammad SAW dari bangsa Arab dan dari suku Quraisy yang merupakan suku yang termulia di atas muka bumi ini. Ini menunjukkan bahwasanya tidak sembarangan Allah milih para al-anbiya. Nu'min biman warada qabaruhu mufassalan wa man lam yarid. Maka atau kita wajib beriman kepada para anbiya. Di sini juga sama secara global dan secara terpinci. Karena apa? Tidak semua para nabi dan para rasul itu disebutkan di dalam Al-Quran atau dalam hadis Rasul SAW. Baik nama ataupun kisah mereka. Maka kita mengimani mereka secara terperinci dan secara global. Yang disebutkan secara terperinci dalam Al-Quran, kita wajib imani secara terperinci. Yang tidak disebutkan, kita meyakini bahwasanya ada nabi-nabi yang tidak kita ketahui. Tidak kita ketahui nama mereka, tidak kita ketahui sifat mereka, tidak kita ketahui juga tentang apa kisah-kisah mereka. Meskipun secara umum mereka apa diwahyukan Allah Subhanahu wa taala untuk menyuruh manusia kepada at-tauhid laqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wastanibu at tauhid Dan sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul yang menyeru an ibudullah, sembahlah Allah saja dan jauhilah at tauhid Ini secara keseluruhan para ambiya dan para nabi, para rasul itu membawa ajaran menuju kepada at-tauhid. Kama qala ta'ala Allah berfirman wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qablu wa rusulan lam naqsushum 'alaik. Ada para rasul-rasul yang telah kami kisahkan kepadamu wahai Muhammad. Wa rusulan lam naqsushum 'alaik. Dan ada pula para rasul-rasul yang tidak kami kisahkan kepadamu. Oleh karena itulah iman kita kepada para rasul ada yang secara terperinci, ada yang secara global. Sebagaimana terhadap para al-malaikati. Ini secara sekilas tentang keimanan kita kepada para al-anbiya. Kalau kita juga mau meringkas lebih sistematis lagi, kata para ulama ada empat kandungan iman kepada para al-anbiya. Yang pertama, wajib kita meyakini bahwasanya mereka adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Mereka diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wajib mengimani nama mereka secara global ataupun terperinci. Dan di dalam Al-Qur'an disebutkan ada 25 nama nama nabi. Ada 25 nama nabi. Dan di situ ada ayat dalam surat Al-An'am ya, itu disebutkan dalam satu rangkaian ada beberapa ayat langsung satu rangkaian itu menyebutkan langsung 18 nama nabi. Ya bisa dilihat nanti dalam mushaf sekitar ayat 80-an, 84 atau 85 gitu. Ini bisa dilihat ada beberapa ayat yang langsung menyebutkan 18 nama nabi. Adapun yang tujuh disebutkan dalam ayat-ayat yang lainnya. Ini wajib kita imani imaninya secara terperinci nama-nama mereka. Yang ketiga di antara kandungan iman kepada para ambia yaitu wajib untuk membenarkan kabar berita mereka. Wajib untuk mengimani kabar berita dari mereka. Namun kita namun kita kaum muslimin cukup apa? mengimani kabar yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Yang keempat, wajibnya untuk mengamalkan syariat para al-anbiya. Namun, untuk kita cukup dengan apa? Al-Qur'anu al kirim Karena Al-Qur'an sebagai penghapus segala bentuk syariat-syariat yang telah berlalu. Artinya cukup kita berpegang teguh dengan Al-Qur'an Kirim Dan para ulama mengatakan bahwasanya kewajiban beriman kepada para rasul ini mencakup semua para rasul. Wajib untuk kita mengimani para rasul-rasul tersebut. Barang siapa kata para ulama yang tidak mengimani salah satu dari para rasul, maka dia telah kafir bukan hanya kepada rasul itu, namun kepada seluruh para rasul. Ya. Makanya Allah berfirman, "Kazzabat ad kazzabat ad kazzabat ad adonul mursalin." kazabat adun al-mursalin. Ya. kaum ad mendustakan para rasul-rasul. Ya. Padahal pada waktu zamannya kaum ad yang diutus itu siapa? Nabi siapa? Hah? Ad. Nabi Hud wa ila adin akhahum hudan. Dan kepada kaum Hud ah, dan kepada kaum Ad kami utus Nabi Hud. Di situ Allah mengatakan kaum Ad itu mendustakan para rasul. Padahal yang ada pada waktu itu cuma satu saja. Dari sini kata ulama bahwasanya kalau ada seseorang yang mengingkari satu nabi, maka dianggap dia mengingkari semua para para ambia. Kazabat kazabat samudinil mursal. Demikian pula dengan kaum Samud. Mereka juga dikatakan telah mendustakan para rasul-rasul. Padahal pada waktu itu yang diutus hanyalah Nabi Syuaib alaihissalam. Namun ketika dia mengingkari Nabi Shu'aib, berarti dia telah mengingkari semua para para ar Dan juga wajib kita mengimani bahwasanya Allah membeda-bedakan derajat para al-anbiya tersebut. Seperti yang sudah kita jelaskan pada poin terakhir sebelum kita liburan, bahwasanya yang terbaik dari para anbiya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena beliau adalah khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Tilka rusulu fadhanna ba'dhum ala ba'din. Itulah para rasul-rasul yang kami utamakan sebagai mereka di atas sebagian yang lainnya. Dari sini kata para ulama, dalam masalah keimanan tidak boleh kita membeda-bedakan. Wajib kita mengimani apa? Semuanya. La nufarriku ah, la nufarriku baina ahadin mir rusuli. Eh, kita tidak membedakan seorang pun dari para ar-rusul. Ini dalam arti apa? Membedakan dalam urusan keimanan. Nggak boleh kita pak mengimani sebagian, mengkufuri sebagian yang lain. Selama itu telah ada nasnya dari Al-Quran maupun hadis itu adalah Rasul, itu adalah Nabi, wajib untuk kita apa? Mengimaninya. Adapun dalam masalah tingkatan derajat mereka, ini wajib untuk kita membedakan selama itu memang ada nasnya. Sebagaimana Allah mengatakan tadi, tilkar rusulu faddalna ba'dhum ala ba'din. Itulah para rasul-rasul yang kami utamakan sebagian mereka di atas sebagian yang yang lain. Ini karena memang ada sebagian orang bertanya-tanya. Di dalam ayat akhir Al-Baqarah kita dilarang untuk membedakan para rasul. Sedangkan dalam ayat yang lainnya Allah mengatakan kita utamakan sebagiannya di atas sebagian yang lain. Maka dijawab bahwasanya ayat dalam akhir surah Al-Baqarah itu itu tidak bolehnya membedakan dalam urusan keimanan Adapun dalam urusan mereka itu lebih mulia dari yang lain-lain, ini ada dalilnya dan itu wajib untuk kita mengimaninya. Di antaranya secara mutlak yang paling mulia ada Nabi kita Muhammad SAW karena Rasul mengatakan anak sayyidu waladi Adam. Aku adalah tuannya anak Adam. Sekarang kita pindah kepada al-iman bil kutub, iman kepada kitab-kitab Allah Azza wa Jalla. Ah, Dr. Muhammad bin Abdurrahman Al-Humayyid berkata, "Wa nu'minu bil kutubillati lati anzalaha Allah taala alaihim." Wajib kita beriman kepada kitab-kitab yang telah Allah turunkan kepada para para rasul. Ma'rafnahu minha. Yang kita ketahui ini juga sama dengan iman kepada para malaikat, iman kepada para rasul dan juga iman kepada kitab itu imannya ada dua yaitu secara global dan juga apa secara perinci karena tidak semua kitab-kitab Allah Allah sebutkan Allah jelaskan nama-nama kitab-kitab tersebut hanya sebagian kecil saja yang Allah sebutkan dan wajib untuk kita meyakini setiap nabi itu punya kitab sedangkan tadi kita katakan yang tercantum dalam Al-Quran ada 25 itu pun tidak semua disebutkan apa kitab-kitab mereka. Apalagi yang tidak disebutkan nama-nama mereka. Jelas kitab-kitab Allah sangat banyak yang Allah turunkan kepada para al-anbiya. Cuma tidak semuanya kita ketahui. Karena ini masalah gaib. Allah berfirman, karena nasu ummatan wahidah." Dahulu manusia umat yang satu. Faba'atsallahu nabiina mubashina wa mundirin wa anzala ma'ahumul kitab. Dahulu manusia adalah umat yang satu, kemudian mereka berselisih, maka kami pun mengutus para ambil dan para rasul sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Wa anzala ma'humul kitab. Dan dia Allah menurunkan bersama para rasul tersebut, bersama para nabi tersebut Alkitab. Jadi kata ulama, setiap rasul, setiap nabi punya kitab. Namun apa saja kitab-kitab mereka ini tidak bisa kita ketahui karena tidak Allah jelaskan di dalam Al-Quran. Maka yang tidak kita ketahui itu kita imani secara global. Artinya setiap nabi punya kitab, namun tidak kita ketahui semua kitab tersebut. Di antara yang kita ketahui adalah At-Taurat, ya, kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, wal Injil yang Allah turunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, wal Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam wal Quran yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW dan lembaran-lembaran yang diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Adapun dalilnya disebutkan di sini ayat-ayatnya di antaranya firman Allah dalam surat Al-A'la ayat 18 sampai 19 Inna hada la fis suhufil ula. Ini semuanya ada dalam lembaran-lembaran yang terdahulu yaitu suhufi Ibrahim wa Musa. Suhuk Ibrahim dan Musa. Di sini para ulama berselisih pendapat tentang lembaran-lembaran yang dimiliki oleh Nabi Musa alaihissalam. Apakah itu kitab Taurat atau itu kitab tersendiri selain apa? atau taurat Ada dua pendapat. Ya, ada yang mengatakan Suh Ibrahim atau Suh Musa itu adalah Taurat dan ada pun yang mengatakan itu lembaran tersendiri yang lain daripada At-Taurat. Wallahu taala. Kemudian Allah juga berfirman, "Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi." Dialah Allah yang menurunkan kepada Nabi Muhammad Alkitab, yaitu Al-Quran, dengan membawa kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Wa anzalat Taurat wal Injil dan dia juga menurunkan Taurat dan Al-Injil min qabl hudalinnas eh, dan sebelumnya sebagai petunjuk bagi manusia wa anzalal furqan dan dia menurunkan al furqan yaitu al quran yang merupakan pembeda antara yang hak dengan yang batil innal ladina kafaru bi ayatillahi lahum azabun syadid wallahu azizun duntiqam sesungguhnya orang-orang kafir kepada ayat-ayat Allah bagi mereka adab yang pedih dan Allah maha perkasa dan maha membalas di dalam ayat ini Allah sebutkan tiga kitabnya Al-Quran, Taurat dan Al-Injil Demikian pula Allah berfirman, "Wa ataina Dawud Zabura." Dan kami berikan kepada Nabi Dawud itu kitab Az-Zabur. Ini wajib kita imani secara terperinci nama-nama kitab tersebut. Fanahnu nu'minu bi kulli hadhihi kutub. Maka wajib bagi kita untuk mengimani semua kitab-kitab ini. Tidak boleh kita mengingkari salah satu di antaranya wa nu'minu bima lam yarid fil akhbar ala sabil tafsil. Adapun yang tidak disebutkan nama-namanya, ini cukup bagi kita untuk beriman secara ter, uh, secara global. Wa nu'min bima lam yarid fil akhbar ala tafsir tafsil ma warada bil ijmal. Ya, cukup untuk kita apa? Mengimani secara global yang tidak disebutkan. Adapun yang terperinci kita imani secara terperinci wa nashhadu anna jami'a rusulillah kanu 'alal haqqil mubin. Yang mana kita juga wajib bersaksi bahwa semua para rasul itu di atas kebenaran yang nyata wa tariqil qawim di atas jalan yang lurus wa siratil mustaqim wa annahum ballaghu risalatillahi ta'ala 'ala wajhil matlub dan wajib kita mengimani bahwa semua para rasul itu telah menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa sembunyikan. Allah berfirman di sini, la nufarriqu baina ahadin minhum. Tidaklah kita membeda-bedakan salah seorang di antara mereka. Namun ini dalam masalah apa tadi? Keimanan. Wa la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Ini dalam surat Al-Baqarah ayat 136. Sama dengan tadi kalau kita mau meringkas kembali atau lebih sistematis lagi iman kepada kitab itu terdiri dari empat hal juga. Yaitu tadi yang pertama sama, hampir sama dengan iman kepada para rasul. Yaitu wajib mengimani bahwa kitab-kitab itu Allah yang menurunkan. Diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wajib mengimani nama-nama kitab tersebut secara global ataupun apa? terperinci. Dan yang ketiga, wajib untuk mengimani kabar berita yang tercantum dalam kitab-kitab tersebut. Namun bagi kita cukup mengimani apa? Ka'bah yang ada dalam al Qur'an Al Karim. Karena kitab-kitab yang terdahulu tidak kita ketahui keasliannya. Ya, mungkin sudah dirubah. Adapun Al-Quran, Allah berfirman, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang akan menjaganya. Yang keempat, di antara kandungan iman kepada kitab Allah, yaitu wajibnya untuk mengamalkan syariat-syariat atau hukum-hukum yang ada dalam kitab-kitab tersebut. Namun bagi kita kaum muslimin cukup untuk mengamalkan apa yang sudah ada dalam yang ada dalam Al-Qur'anul Karim. Kemudian disebutkan oleh para ulama bahwasanya iman kepada hal-hal seperti ini ini banyak sekali buah yang bisa dipetik darinya. Di antaranya iman kepada para malaikat, kalau kita mengimani ada yang para malaikat ini banyak buah yang bisa dipetik. Di antaranya kita mengetahui tentang bagaimana perhatian Allah kepada manusia. Sehingga Allah pun mengutus para malaikat, menurunkan para rasul dan atau menurun mengutus para rasul dan menurunkan kitab-kitabnya. Ini sebagai perhatian Allah, kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Misalnya ada malaikat yang menjaga jasad manusia, jasad jasmani manusia. Ya, di antaranya tadi al-hafadah. Ada mereka kata para ulama yang menjaga jasmannya manusia. Ya. Seperti yang mungkin kita ketahui bersama, di udara ini banyak sekali apa? virus-virus, kuman-kuman dan sebagainya. Di antara sayang Allah, Allah Subhanahu wa taala meletakkan malaikat-malaikat di samping kiri, di samping, di samping kita tujuannya untuk apa? melindungi kita dari penyakit-penyakit tersebut. Kecuali kalau Allah menghendaki orang tersebut terkena virus atau penyakit atau kuman, maka Allah memerintahkan mereka untuk meninggalkan orang orang tersebut. Nah ini disebutkan juga oleh Abdullah bin Abbas adalah anhuma bahwasanya ada malaikat al hafadah yang menjaga jasmannya manusia. Namun ketika Allah menginginkan orang itu tertimpa musibah berupa tadi penyakit atau yang lainnya, maka Allah memerintahkan malaikat untuk meninggalkan orang tersebut. Ini di antara apa kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya dengan Allah mengutus para mereka, Di antaranya ketika Allah mengutus mereka Jibril membawa wahyu untuk ya, menunjukkan kasih sayang Allah kepada hambanya agar manusia tahu jalan yang lurus. Ya, demikian pula disambung lagi dengan para rasul, disambung dengan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Semua itu menunjukkan bagaimana kasih sayang Allah kepada para hamba-hambanya. Al-Khulafa, kesimpulan dari pembahasan kita yang terdahulu maupun yang sekarang. Yang pertama sifatul kulla wa taklimi sabitatu lillahi ta'ala al haqiqah. Sudah disampaikan pada pertemuan yang lalu bahwasanya malaikat Jibril uh, apa Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim alaihissalam merupakan kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan salah satu yang wajib untuk kita mengimani bahwasanya Allah memiliki kekasih dari hamba-hambanya yaitu Nabi Ibrahim dan juga Nabi Muhammad sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula di antara sifat Allah yang wajib untuk kita imani bahwasanya Allah itu berbicara sesuai dengan kebesarannya. Bagaimananya tidak bisa diketahui, tentunya yang wajib kita imani tidak sama dengan berbicaranya makhluk. Wa nahnu min bidzalik. Kita wajib mengimani hal seperti itu. Wa nusaddiq bil malaikatil kiram dan juga wajib kita mengimani para malaikat yang mulia Wabijamin nabiin dan beriman kepada semua para nabi Wabil kutubin kutubil dan dengan kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala wa qad kanu jami'an alal wa alal haqqi wal huda dan mereka semuanya di atas kebenaran dan di atas petunjuk. Ya, sebelum kita lanjutkan pada poin berikutnya mungkin ada pertanyaan tafadhol. Ya. ada salaf yang berkata tidak ada hadis sahih yang menyatakan nama malaikat yang mirip akala itu Israfil. Yang ada adalah di sahihnya adalah nama malaikat Israfil itu yang membantu keterangan umat muslim yang jihad di jalan Allah. Itu gimana Ustadz? ini buktinya bahwasanya uh, ada makalah yang ditulis oleh Syekh Ali bin Hasan atau Muhadharah. Di situ kata Syekh Ali bin Hasan bahwasanya uh, nama Isofi itu tidak ada kecuali dalam hadis yang baik. Dalam artian untuk masalah meniup kalah. Namun wallahu taala alam ya. Beliau sendiri dalam kitabnya Al-Aqidah atau Hawiyah dalam footnote-nya itu ketika berbicara tentang masalah atau dalam kitab yang lainnya selain Rafidah ya beliau ketika bicara masalah bahwasanya timbangan pada hari kiamat timbangan pada hari kiamat itu memiliki alisan memiliki neraca ya. kata beliau tidak ada hadisnya cuma para ulama telah banyak memakai masalah ini jadi kata beliau kalau memang benar ini sudah dipakai oleh para ulama maka ini apa bisa kita terima demikian pula dengan hal tersebut ya. karena memang apa kalau memang para ulama sudah banyak memakai hal tersebut, ya, ini suatu, eh, kita bukan mengatakan suatu kesepakatan, namun sudah banyak para ulama memakai itu maka apa? Tidak terlalu banyak dipermasalahkan. Ya. Wallahu taala. Ini yang anak bisa jawab. Nah, ada ini mau ditanyakan? Ya. nabi yang termulia dari muka bumi ini dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain karena ayatnya tadi itu secara umum dan e, tilka rusulu tilka rusulu ala itulah para rasul-rasul yang kami utamakan sebagai mereka di atas sebagian yang lainnya karena tidak disebutkan namanya dalam Al-Quran siapa yang paling terbaik namun yang ada dalam hadis bagaimana kita bisa menjelaskan kepada kelompok Quran ini eh, maka sebagaimana masalah-masalah yang lainnya kita sebutkan secara global bahwasanya tidak mungkin kita bisa untuk mengamalkan Al-Quran kecuali dengan hadis Rasulullah Alaihi Wasallam. Eh, berikan contoh yang sangat baik sekali masalah sholat saja, jangan jauh-jauh masalah malaikat, ya atau para rasul, ya masalah yang sudah kita lakukan setiap harinya. Bisakah anda melakukan sholat lima waktu tersebut hanya berdasar dengan Al-Quran? Jadi kalau menjawab terkadang apa tidak perlu langsung masalah yang kita apa perbicarakan. Namun bisa apa dialihkan kepada masalah yang lain yang itu nanti bisa dikiaskan dengan masalah yang akan kita eh, hadapi. Ya, kita ambil permasalahan masalah apa sholat yang setiap hari kita lakukan lima waktu bahkan lebih dari itu dari sholat-sholat sunnah. Ini yang kita terus kejar dia. Ya, bisakah dia menetapkan adanya sholat yang dia lakukan di dalam Al-Quran? Baik dari segi apa namanya perbuatannya, perbuatan anggota badannya ataupun bacaannya. Kecuali dari situ insya Allah dia tidak akan mungkin bisa apa menjawab dengan dengan benar. Atau kalau ngawur ya, ya sudah lumrah lah kalau ngawur itu. Namun kalau secara tepat tidak akan mungkin bisa. Karena tidak akan mungkin orang itu bisa mengamalkan Al-Quran tanpa al-hadis. Wallahu ta'ala. Ya, adapun masalah itu masalah kalau intinya kalau sudah kita sampaikan hujah tersebut, kalau orangnya masih normal, dia akan mengatakan tidak mungkin. Saya bisa sholat sesuai dengan apa? Mengambil hadis ini kalau memang apa? Masih ya nggak terlalu asup atau fanatik, nggak terlalu buta. Ya. Yang mana setelah dia menjawab tidak mungkin kecuali dengan hari Rasulullah SAW, maka demikian pula. Bahwasanya ayat Al-Quran itu tidak akan mungkin bisa dipahami kecuali dengan sunnah Rasulullah SAW. Jangankan kita para sahabat saja yang mereka adalah ahli Al-Quran yang mereka ahli bahasa Arab. Mereka terkadang apa? Masih bertanya atau butuh penjelasan dari Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya masalah apa? Kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu minal khaytil asfadi minal fajr. Makan dan minumlah sampai jelas benang putih dari benang hitam dari al-fajr. Para sahabat sebagainya apa? Betul-betul meletakkan benang yang sesungguhnya. Ya. Apakah bisa jelas waktu apa mereka selesai dari sahur. Namun Rasulullah SAW menjelaskan kemudian setelah itu kepada mereka. Demikian pula ketika turunnya ayat Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulai kalamul amnu wa muhtadun. Dan orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kesyirikan bagi mereka keamanan dan mereka pun mendapatkan petunjuk. Para sahabat mengatakan ketika turunnya ayat ini ini sangat memberatkan kita. Karena apa? Para sahabat takut jangan sampai mereka tidak mendapatkan keamanan dan petunjuk. Karena mereka merasa, setiap diri mereka merasa mereka berbuat dolim. Maka nah, Rasul pun menjelaskan ayat tersebut dengan mengatakan, bukan itu yang dimaksud. Namun yang dimaksud adalah apa yang dikatakan oleh Luqman. Seorang hamba Allah yang soleh, inna syirka la Para sahabat saja. Ya, masih butuh penjelasan daripada Rasulullah SAW dalam memahami Al-Quran apalagi kita. Intinya tidak mungkin orang itu bisa apa? terlepas dari hadis Rasul SAW. Apalagi Allah juga mengatakan wa anzalna ilaikal kitaba bil wa anzalna ilaikal wa anzalna ilaikal dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Dan kami telah menurunkan kepadamu azikra dzikra yaitu Al-Qur'an untuk engkau menjelaskan kepada manusia agar mereka berpikir. Artinya apa? Rasul diperintahkan untuk menjelaskan Al-Qur'an lewat apa? sabda-sabda Wallahu taala. Dari situ sekali lagi kalau kita sudah sampai kepada poin itu, kita kembalikan kepada masa tadi, memang Al-Qur'an tidak menyebutkan Nabi Muhammad yang terbaik secara jelas. Namun Al-Quran memerintahkan kita untuk mengambil apa yang telah disabdakan oleh alaihi wasallam, Wa ma'atakum rasulu fakudu. Apa yang diambil, apa yang dibawa oleh Rasul, maka ambillah. Di antaranya apa? Rasul mengatakan, anak sayyidu waladi ada. Demikian pula dalam kisah Syafatul Udma syafaat pada waktu di padang masa. Para ambia tidak bisa melaksanakannya. Tidak bisa apa? Mewujudkan permintaan manusia pada waktu itu. Yang bisa siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Dari situ juga kata para ulama menunjukkan Nabi Muhammad yang terbaik. Demikian pula sebenarnya banyak dari hari-hari hadis Rasulullah. Ketika Isra wa Mi'raj, ketika Rasul sampai ke Masjid Al-Aqsa mengimami para ambia. Tentunya yang mengimami itu secara global, secara umum yang terbaik di antara mereka. Sekali lagi, ini sebenarnya menunjukkan isyarat kepada penjelasan Al-Quran tilka rusul fadlana ba'dhum ala ba'din bahwa Nabi kita Muhammad SAW itu lebih mulia dibandingkan yang lainnya. Wallahu taala. Ada lagi yang ditanyakan? Ya, kita lanjutkan lagi. Poin ke-54. Al-Imam atau Hawi rahimahullah berkata, "Wa nusammi ahla kiblatina muslimina mu'minin." Dan kita menamakan orang-orang yang menghadap ke kiblat kita itu sebagai kaum muslimin dan kaum mukminin. Majamu bima ja'a Nabi sallallahu alaihi wasallam selama mereka masih mengakui, masih meyakini, membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walahu bikulli maqalahu wa akbar musaddiqin. Dan dia membenarkan apa yang diucapkan dan yang dikabarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sebetulnya masih ada eh, kelanjutan dengan jawaban yang terakhir tadi atau pertanyaan yang terakhir tadi bahwasanya kalau orang itu mengingkari apa yang sabda kalau Rasul SAW bisa jadi hukumnya apa orang itu murtad dari agama Allah Subhanahu wa taala. Meskipun apa ini hukum secara umum, adapun individu-individunya masih perlu dikatakan al-hujjah. Makanya di sini kata alimam imam Tahawi rahimahullah, kita menamakan orang yang menghadap kiblat kita ketika sholat itu sebagai muslim dan mukmin selama mereka masih mengakui apa yang dibawa oleh Nabi SAW dan mereka membenarkan apa yang diucapkan dan dikabarkan oleh Nabi SAW. Maka sebaliknya apa? Kalau tidak membenarkan, bisa jadi bukan apa? Muslimin, mukmin. Dan itu pula yang telah disabdakan oleh Rasul SAW dalam hadis riwayat Muslim, "Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa yu'minu bi wa bima ji'tu bih." Aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat la ilaha illallah dan mereka beriman kepadaku dan beriman dengan apa yang aku yang aku bawa. Ini kata pola masalah itu betul-betul mengingkari apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW setelah jelas baginya kebenaran setelah ditegakkan hujah maka bisa orang-orang itu bisa orang itu menjadi kafir murtad dari agama Allah Subhanahu wa taala. kata Syekh Muhammad bin Abdul Rahman Al-Khumayyiz hafizahullah taala al maksud bidzalik anna kulla man yadda'i al-islama wa yastakbilu al-ka'bata fi shalah wa lam yastahilla ma'luman min islami tahrimahu wa saddaqa bi kulli ma akhbara bi rasul sallam wa tarafa bi sidqi ma ata bihi min al-aqaidi wa syara'i wal ahkam fa innana nutliku ari ismal islam wa iman. Maksud ucapan Imam Tahawi di atas bahwasanya setiap orang yang mengaku sebagai seorang muslim beragama Islam dan dia sholat menghadap Ka'bah dan dia tidak menghalalkan sesuatu yang haram yang sudah jelas di dalam Islam dan dia membenarkan semua apa yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW dan mengakui kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW baik dalam masalah akidah, masalah syariat, masalah hukum, maka kita menamakan orang itu sebagai orang yang muslim yang mukmin. Caranya apa tadi? Yaitu diantaranya membenarkan apa yang dibawa, apa yang diajarkan, yang diberitakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wala nukafiru bizambi malam yastahillah. Dan kita tidak boleh mengkafirkan orang tersebut kalau dia berbuat dosa sampai dia menghalalkan dengan lisannya bahwasanya perbuatan tersebut halal. Misalnya minum khamr kalau jelas-jelas ya sudah ditegakkan hujah, masih tetap menghalalkan. Ya, menghalalkan itu dengan apa? Dengan keyakinannya yang keluar dari lisannya. Dengan dia mengatakan khamr itu halal misalnya. Padahal sudah disampaikan dari dalilnya, maka orang itu bisa apa? Kafir, murtad dari al-Islam. Adapun sekedar berbuat maksiat tidak mengeluarkan dari al-Islam selama masih meyakini apa keharamannya. Adapun yang sudah menghalalkan apa yang diharamkan, maka ini adalah suatu kekufuran dan kemurtadan dari al-Islam. Kemudian juga di antara orang tersebut tidak bisa dinamakan sebagai kaum muslimin, sebagai seorang muslim, malam yartakib naqiwan min nawaqidil Islam amidan wa huwa ya'lam kita tidak bisa mengkafirkan orang tersebut selama dia tidak melakukan perbuatan yang membatalkan keislamannya dengan sengaja dan dia apa mengetahui ilmunya. Jadi ini sudah sering kita sampaikan dahulu bahwasanya orang itu bisa dikafirkan secara personnya kalau terpenuhi tiga syaratnya. Yang pertama orang itu mengetahui dan ini apa ditegakkan hujah terlebih dahulu sampaikan dari dalilnya namun tetap dia bersikeras ini syarat pertama terpenuhi orang itu mengetahui yang kedua dengan sengaja dia melakukannya bukan apa refleks atau bukan sesuatu yang tidak sengaja yang ketiga orang itu apa melakukannya dengan sukarela dengan pilihannya sendiri bukan dengan apa kesepakatan makanya dikatakan di sini kita tidak boleh mengkafirkan orang tersebut ketika berbuat dosa selama itu bukan pembatal keislaman yang dia lakukan secara sengaja dan dia mengetahui hukum perbuatan tersebut. Kemudian kata Syekh Dr. Muhammad bin Abdul Humayyiz, "Wa yufhamu min kalami Syekh anna Islam wal imana wahidun." Dipahami dari ucapan dari redaksi ucapan Imam Tahawi rahimahullah seolah-olah Imam Tahawi itu mengatakan bahwasanya Islam dan iman itu satu makna. Jadi ucapan tadi dikatakan bahwasanya wa nusammi ahla kiblatina muslimina mu'minin. Kita namakan orang yang menghadap kiblat kita pada waktu sholat sebagai muslimin mu'minin. seolah apa? Sama antara keduanya. Padahal apa? Sebetulnya tidak. Berbeda antara Islam dengan al-iman, antara muslim dan apa? mukmin. Kata Syekh di sini wakila bi annahuma mutaghayyiran. Yang benar bahwasanya keduanya itu berbeda maknanya. Wahuma, namun ada kaidah wahuma ida istaraqa dalla kullun huma ala ma yadullu alil akhar. Islam dan iman atau kata-kata Islam dan iman apabila disebutkan dalam redaksi yang berbeda maka berbeda pula maknanya. Misalnya Allah mengatakan inna dina indallahi al-islam. Sesungguhnya agama yang Allah ridhoi hanyalah apa? Islam. Ini disebutkan hanya Islam saja. Kata para ulama ini sebetulnya juga mencakup masalah apa? Al-iman. Karena nggak mungkin adanya Islam tanpa adanya al-iman. Demikian pula sebaliknya. Allah bisanya berfirman, "Wa may yakfur bil iman faqad habita amal. Barang siapa yang mengkufuri keimanan, maka telah batal semua amal ibadahnya. Masuk ke dalam kategori iman di sini adalah apa? Al-Islam. Kalau orang itu mengkufuri Islam, gugur semua amal ibadahnya. Maka kata para ulama dikatakan ida istaraka istama' Apabila kedua lafaz ini berpisah, dipisahkan dalam redaksi, maka berbeda pula. Apa? Ida istama'a istaraka apabila ini kita baca lagi ida istaraqa istama apabila kedua lafaz ini disebutkan dalam redaksi yang berbeda dalam konteks ucapan yang berbeda maka bersatu maknanya Islam yaitu iman iman ya ya Islam sendiri adapun ida istama'a istaraqa adapun ketika dua lafaz ini digabungkan dalam satu redaksi ucapan maka maknanya berbeda Islam adalah amal yang dohir, sedangkan iman adalah amal yang batin. Seperti yang tercantum dalam hari Jibril. Ketika Rasul ditanya apa itu Islam, Rasul menjawab dengan apa? Amal-amal yang dohir, rukun-rukun Islam yang lima. Ada pun ketika ditanya tentang iman, dalam satu redaksi itu juga, maka Rasul menjawab dengan amal yang batin, rukun iman yang yakna. Jadi kaidahnya karena pak ulama yang benar itu kedua lafaz ini apabila berpisah itu maknanya apa? Bersatu. Iman adalah Islam itu sendiri. Islam itu adalah iman. Adapun ketika dua lafaz ini bersatu dalam satu redaksi ucapan, maka berbeda maknanya. Islam itu amal yang dohir, sedangkan iman adalah amal yang yang batin. Insya Allah bisa di. Wa ini sama ikhtisar Islam bil amal dohir. Apabila bergabung kedua lafaz itu maka Islam itu adalah berkaitan dengan amal yang dohir wal iman bil amal batin sedangkan iman berkaitan dengan amal yang batin wallahu taala a'lam kemudian al khulasa kesimpulannya kullu man aqarra bima ja'a bi rasul sallallahu wan qadalahu wa al qiblah wa saddaqa bi khabarihi syahidna lahu bil islam setiap yang mengikrarkan membenarkan apa yang telah dibawa oleh Rasul SAW baik dalam masalah akidah, masalah ibadah atau yang lainnya dan dia tunduk patuh kepadanya dan dia menghadap ke kiblat ketika sholat membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasul SAW maka kita menyaksikan orang itu adalah muslim ini syaratnya ya mungkin ada pertanyaan